Station 2.0 Listening everywhere, broadcasting anywhere on Hari Radio Show Cut to Cut Studio Dengan bangga mempersembahkan bisa. Ah, lupakan bahwa aku adalah adikmu sendiri. Ayo, kita bertarung sampai mati. Sadarku cuma Dewi. Jangan. Pelangi di atas lagah wangi. Pelangi Pelangi di atas gelagah wangi, sebuah kisah yang mengungkap kedalaman hati manusia, sebuah perjuangan suci untuk menjadi muslim sejati. Kisah pergolakan batin seorang wanita agar memperoleh kebahagiaan dunia akhirat dengan bekal iman dan takwa, kesetiaan dan cinta. Jangan ragu-ragu Puspita Sari. Ucapkan. Ayo ucapkan. Kami semua akan menjadi saksi. Baik kakak. Pelangi di atas gelagah wangi. Serial Sandiwara Radio dengan latar belakang sejarah runtuhnya kerajaan Majapahit dan berdirinya Demak Bintoro kerajaan Islam yang pertama di tanah Jawa dengan Raden Patah sebagai rajanya yang terkenal dengan sebutan Panembahan Jimbun. Ayo prajurit Tebet, kita perang di jalan kebenaran. Kita tumpas Kangkara Murkar. Kita hancurkan Majapahit. Naga Wangi. Pelangi di atas gelagah wangi, naskah karya S. Tijab, teknik dan montase, Kipot, Jus, dan Indra Mahendra, dengan sutradara Haryoko. dalam episode kedua ini dengan judul Menemukan Jati Diri. prajurit Palembang menggotong tubuh empuk Keleng yang terluka parah ke belakang Wisma. Sementara Endang Kusuma Dewi dan Raki Hambulu kembali ke ruang pendopo. Tampaknya Raden Husen semakin mantap ingin mengangkat Endang Kusuma Dewi sebagai kepala pengawal pribadinya. Dia mendesak agar garis itu mau menerima tawarannya. Belum sampai Endang Kusuma Dewi memberikan jawaban, Empu Surat Pada tergopoh-gopoh datang dan melapor bahwa nyawa Empu Keleng tak bisa diselamatkan lagi. Duh Raden, saya sangat menyesal sekali. Saya tidak menduga akibatnya akan seperti ini. Sungguh, tidak ada niat saya ingin membunuh Mpok Kelang. Saya hanya sekedar ingin mengakhiri perkelahian agar jangan sampai berlarut-larut. Kau tidak perlu menyesal, Kusuma Dewi. Itu bukan salahmu, tapi salah Mpok Kelang sendiri. Aku tahu dia terlalu bernafsu. Uh, ampun Raden, Lalu jenazah empuk Keleng akan kita apakan? Apakah kita kuburkan saja di Majapahit? Kalau jenazahnya kita kirim kembali ke Palembang, tentu akan sangat merepotkan. Butuh beberapa orang untuk mengawalnya. Benar, Raden. Apalagi kalau nanti harus naik kapal menyeberangi laut. Ya, daripada jenazah itu membusuk di perjalanan, lebih baik besok kuburkan saja di Majapahit. Cari pekuburan umum setelah itu, suruh seorang prajurit pulang ke Palembang untuk mengabarkan kematian Empu Keleng kepada keluarganya. Iya, baik Raden. Biarlah saya mengurus jenazah Empu Keleng sampai selesai. Tugas itu kulimpahkan padamu, Empu Surat Pada. Saya siap, Raden. Itu bentuk pertanggungjawaban saya kepada istri dan anak-anak Empu Keleng. Sekarang saya mohon diri ke belakang. Saya akan mengatur para prajurit untuk secara bergantian menunggu jenazah Empu Keleng. Setelah Empu Surat pada pergi, Raden Kusen kembali menatap Endang Kusuma Dewi. Kusuma Dewi. Kau menerima tawaranku? Uh, ampun, Raden. Sebenarnya, saya tidak pernah mimpi memegang jabatan kepala pengawal pribadi. Sewaktu saya meninggalkan ruang pendopo tadi, sebenarnya saya sudah memutuskan untuk tidak memikirkannya lagi. Hmm, tapi sekarang, karena kecerobohan saya, sehingga menewaskan Empuk Keleng, saya mempunyai pertimbangan lain. Sungguh, saya tidak pernah menduga akibatnya akan separah ini. Saya meninggalkan padepokan Indrakila, rumah orang tua saya, tanpa rencana apapun. Dan saat saya mengantarkan rombongan Raden ke Majapahit, juga tidak mempunyai rencana apa-apa. Saya hanya senang berpetualang untuk mencari pengalaman hidup. Tapi ternyata saya malah mencabut nyawa orang hanya karena perkara jabatan. Sebenarnya, kalau saya bisa menahan diri, hal itu tidak akan pernah terjadi. Raden, saya sungguh-sungguh menyesal. Karena itu, demi membuktikan penyesalan saya, demi menebus dosa saya pada Empuk Keleng dan keluarganya, saya terima tawaran Raden menjadi kepala pengawal pribadi. Tapi, tentu saja dengan catatan. Maksudmu persyaratan? Benar, Raden saya terima tawaran Raden dengan syarat. Pertama, saya sendiri yang akan memilih orang-orang yang nanti akan menjadi anak buah saya. Kedua, sebagai imbalan selama saya bekerja pada Raden, akan saya sumbangkan sebagai santunan pada keluarga Empu Keleng. Dan ketiga, saya mohon Rake Hambulu diperkenankan tetap ikut saya. Siapa Rake Hambulu? Dan mana orangnya? Saya Raki Hambulu, Raden. Hmm. Kamu punya hubungan apa dengan Kusuma Dewi? Eh, <laughs> saya pelayannya, <laughs> pembantunya. Hmm, iya, iya. Rupanya kamu hanya seorang pelayan. Iya. Baik, Kusuma Dewi. Aku kira tiga macam persyaratanmu tidak terlalu berat untuk kupenuhi. Aku setuju. Mulai besok, kamu boleh memilih orang-orang yang akan menjadi anak buahmu. Aku membawa 40 orang prajurit Palembang. Mereka semuanya sudah terlatih dengan baik. Besok kau boleh bertemu dengan mereka. Kau boleh memeriksa keadaan mereka satu persatu. Bahkan kau kuizinkan menguji kemampuan mereka. Ah, uh, terima kasih atas kepercayaan Radin. Sekarang saya mohon diri dulu. Ayo Hambulo. Pagi harinya, jenazah Empu Keleng dikuburkan di pekuburan umum yang jaraknya kurang lebih 15 pal dari Istana Majapahit. Setelah itu, Raden Hussein mengutus seorang prajurit pulang ke Palembang untuk mengabarkan kematian Empu Keleng pada keluarganya. Di samping juga untuk memberitahukan bahwa keluarga Empu Keleng akan mendapat santunan uang yang cukup setiap bulannya. Endang Kusuma Dewi tampak mulai tenang. Walau apapun yang terjadi, yang sekarang sedang dialaminya tidak pernah direncanakan. Namun gadis itu berusaha menjalaninya dengan lapang dada. Pada hari ketujuh sejak kedatangannya ke Majapahit, pagi-pagi sekali, Empu Surat Pada telah mengetuk-ngetuk pintu wismanya. Nini Kusumadewi? Oh, engkau empuk surat pada. Ada apa? Kita harus segera meninggalkan Majapahit, Nini. Ini perintah Raden Hussein. Kita akan segera berangkat ke Terung hari ini juga. Nini diharap menghadap Raden Hussein di ruang pendopo. Ah, uh, baik pada. Aku akan segera datang. Kusuma Dewi buru-buru berganti pakaian. Ketika sedang sibuk mengikat rambutnya dengan sehelai pita, saat itulah Rake Hambulu nyelonong masuk Wisma. Ah, Nini, Hah? Ah, ah, orang-orang sudah berkumpul di ruang pendopo. Katanya hari ini kita akan berangkat ke Terung. Kurang ajar kau Hambulu. Loh. Berani sekali kau masuk Wisma tanpa kupanggil. Ah, Ayo keluar, cepat. Ah, itu, orang-orang sudah berkumpul di pendopo, Nini. Aku tahu. Aku juga sudah mendengar berita itu, Tol. Uh, tapi mereka, oh, sepertinya uh, mereka menunggu Nini Kusuma Dewi. Biar saja mereka menunggu. Aku kan harus mengenakan pakaian yang pantas. Hati-hati, Nini. Apa? Ah, hati-hati uh, dengan anak Raja Palembang itu. <laughs> Maksud saya, Raden Hussein. Ada apa dengan Raden Hussein? Sepertinya, um, uh, sepertinya dia naksir uh, Nini Kusuma Dewi. <laughs> Soalnya dia ngotot sekali mengangkat Nini menjadi kepala pengawal pribadi. Nah, itu artinya kan dia ingin selalu berdekatan dengan Nini. Sudah, Hambulu. Itu bukan urusanmu. Uh, Walaupun kau benar aku harus berhati-hati, tapi bukan karena Raden Hussein. Aku harus berhati-hati jika berhadapan dengan kamu. Loh? Soalnya, uh, kamu masih terus mengincar aku kan? Kamu itu seperti seekor kucing yang terus-menerus mengawasi sepotong ikan asin. <laughs> Wah, rupanya Nini masih terus-menerus mencurigai saya ya. <laughs> Tapi ya, <laughs> tidak ada masalah. Biar saja disamakan dengan kucing. Dan si kucing akan terus mendekati ikan asin. Soalnya ikan asinnya cuantik jelita. Gombal. Sudah, sana cepat keluar. Iya. semuanya sudah berkumpul di ruang pendopo. Setelah Endang Kusuma Dewi bergegas datang, barulah Raden Hussein bicara pada bawahan-bawahannya. aku sudah memperoleh surat pengukuhan sebagai Adipati Teluk. Mulai sekarang, kalian jangan ada lagi yang memanggilku Hussein. Namaku Adipati Pecah Tanda. Panggil aku Gusti Adipati. Hmm, empu surat pada. Daulat Gusti Adipati. Bagaimana persiapanmu? Hari ini juga kita akan berangkat ke Terung. Kita akan berkumpul di depan pintu gerbang Padurasa. Dan setelah itu kita akan berangkat dari sana. Ampun Gusti Adipati. Semua perbekalan sudah dikemas dan dinaikkan ke atas kuda. Setiap saat kami siap diberangkatkan. Bagus. Setelah tiba di Terung, kalian semua harus segera bekerja membenahi istana Kadipaten. Dan kamu Kusuma Dewi, kamu juga boleh langsung memilih orang-orang yang nanti akan menjadi anak buahmu. Aku tidak tahu apakah di Terung ada pawongan atau prajurit yang bisa diandalkan. Kita lihat saja nanti. Keadaannya seperti apa. Ah, bagus. Kalau memang semuanya sudah siap, ayo, kita berkumpul di pintu gerbang Padurasa. Pintu gerbang Padurasa merupakan satu-satunya pintu gerbang utama yang merupakan jalan masuk ke Istana Majapahit. Endang Kusuma Dewi, Rake Hambulu, Empu Surat Pada, dan orang-orang Palembang lainnya berdiri di samping kudanya masing-masing. Sudah sesaat lamanya mereka menunggu. Tak lama kemudian, Raden Hussein muncul turun dari tangga Balai Paseban Agung setelah putra Adipati Palembang itu naik ke atas kuda, maka rombongan pun diberangkatkan. Perlahan-lahan mereka bergerak meninggalkan pintu gerbang Padurasa. Kita tinggalkan dulu perjalanan Endang Kusuma Dewi bersama rombongan Raden Hussein menuju Terung. Sekarang marilah kita lihat suasana padepokan Indra Kila. Pondok kediaman Resi Wiyasa tampak sunyi lengang. Perlahan-lahan hari mulai gelap karena Sang Hyang Bagaskara sudah meluncur turun di balik cakrawala. Tampak Resi Wiyasa duduk di lantai puri sesaji Sekali-sekali tangannya menaburkan dupa atas tangi. Laki-laki tua itu duduk bersila dengan khusyuk, dengan mata terpejam, sementara mulutnya komat kamit mengucapkan kalimat-kalimat doa. Aku mohon padamu ya Dewata Agung. Jangan tinggalkan Resi Resiwiasa. Aku mohon bimbinganmu ya Batara Mulia. Jangan lepaskan tanganku. Aku tak mau tergelincir jatuh di usia senjaku. Akhir-akhir ini, hatiku seringkali rusuh dan pikiranku gelap. Aku menyadari bahwa sesungguhnya jiwaku rapuh. Karena itu, dampingilah aku selalu ya Batara Siwa. Limpahkan rahmatmu, jernihkan hatiku, dan berilah pikiranku pencerahan. Hampir setiap malam, Resi Wiyasa duduk di puri sesaji untuk berdoa, mohon kekuatan pada Dewata Agung penyangga langit dan bumi. Malam ini pun, dia duduk di tempat yang sama. Udara dingin yang menyapu dari lereng-lereng bukit di atas, tak sedikit pun dirasakannya. Dia terus duduk dengan khusyuk, sampai malam menjadi larut. Sementara itu, Endang Puspitasari terbaring di ruangan biliknya, ditemani Empu Janardana yang sekarang sudah menjadi suaminya. Kasihan Ayah Resi. Pasti dia selalu ingat Kusuma Dewi. Iya. Sepertinya Kakang Wiasa belum bisa melupakannya. Tapi kita juga tidak tahu apa yang seharusnya kita perbuat. Bagaimana perutmu? Belum terasa ada kehidupan di dalam. Mungkin baru tiga bulan. Tapi kau sering mual? Iya, masih kakak. Tadi aku muntah lagi dua kali. Kau harus menjaga kesehatanmu, Puspita Sari. Iya. Sekarang di perutmu sedang tumbuh sesuatu yang hidup. Yang nanti akan menjadi anak kita sekalipun masih di dalam perut. Tapi dia juga hidup. Dia butuh istirahat dan makanan yang cukup. Dia akan mengikuti apa yang dirasakan serta dialami ibunya. Kalau ibunya sedih, dia pun akan ikut sedih. Kalau ibunya kuat, dia pun akan kokoh. Kau sudah ngantuk? Ah. Hmm? Mau istirahat? Uh, iya, Kakang. Aku mau tidur dulu ya. Endang Puspita Sari yang saat itu tengah hamil tiga bulan membalikan tubuhnya menghadap dinding ruangan. Setelah mencium kening sang istri dan meraba perut tempat bersemayam si bayi, Empu Janardana melangkah keluar. Nah, saudara pendengar, demikianlah seri ke-48 Sandiwara Radio Pelangi di atas Gelagah Wangi. Kali ini didukung para pemain Tato sebagai Raden Hussein, Ai sebagai Endang Kusuma Dewi, Herman sebagai Rake Hambulu, Kasdu sebagai Empu Surat Pada, Wit Hendra sebagai Resi Wiyasa, Ferry Fadli sebagai Empu Janardana, Ajeng sebagai Endang Puspitasari, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Bagaimana kisah selanjutnya? apa yang akan dialami Empu Janardana dan istrinya di Padepokan Indra Kila? dan bagaimana kisah Woro Kembang Sore bersama Nyimut Mainah ibunya. Saudara pendengar, silakan mengikuti kelanjutan kisahnya dalam seri berikutnya di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.